Dari tiga hadis tersebut kita pun telah mendapatkan sekian faidah seputar Lailatul Qadar. Maka sebelum kita memasuki babul i'tikaf, sedikit kita murajaah tentang bab Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar. Fadal. Malam yang lebih baik dari seribu bulan. Apa maksudnya lebih baik dari seribu bulan? Nah, mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Di antara sebabnya bahwa pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menentukan qadar atau menurunkan ketentuan tentang takdir untuk tahun tersebut diturunkan di sama'i dunia dan diperintahkan seluruh malaikat serta yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan di tahun tersebut segala apa yang terdapat di dalam catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu makna dari Lailatul Qadar. Ada makna yang lain? Ada makna yang lain Abu Isa? Tolong siapa yang membantu? Makna lain dari Naam, Nanang. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Qadr di sini maksudnya adalah kemuliaan. Baik. <clears throat> Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Ihsan. terjadinya pada salah satu malam-malam ganjil di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Apa dasarnya? Nah, apakah memungkinkan malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada 10 malam pertengahan dari bulan suci Ramadan? Apakah memungkinkan? Tafadhal. Apakah memungkinkan terjadinya malam Lailatul Qadar itu pada sepuluh pertengahan dari bulan suci Ramadan? Silahkan. Sodik. Tidak, tidak mungkin. Ada dasarnya? the Nah. Sepuluh hari terakhir di hari yang terakhir. Iya. Jadi berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang sudah kita pelajari, tidak memungkinkan terjadinya Lailatul Qadar itu pada 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan. Bahkan terjadinya pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil, khususnya di malam-malam ganjil, dan sebagian ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih memungkinkan terjadinya bulan suci Ramadan. E, terjadinya Lailatul Qadar. Sebagian berpendapat malam ke-21 dan malam 23, sebagian lagi berpendapat malam 27. Dan jumhur ulama menyatakan bahwa dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar terjadinya pada malam 27 dari bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar terjadinya berapa kali dalam asrul Awakhir itu? asrul? Lailatul Qadar berapa kali terjadinya dalam setahun? Sekali saja. Pada tanggal berapa? Khusus itu saja, selainnya enggak atau bagaimana? Hadisnya siapa? hadis Aisyah atau hadis Abdullah bin Umar malam ke-27 atau As-Sab'ul Bawaqi 107 terakhir malam ke-27 atau 7 malam terakhir dalam hadis tersebut malam ke-27 itu hadisnya siapa Abdullah bin Umar. Apa bunyinya? فليتحرها فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر Iya. Barang siapa di antara kalian yang berusaha untuk mencarinya, maka carilah malam Lailatul Qadar tersebut fi sab'il awakhir. Perlu di bedakan antara malam ke-27 dengan As-Sab'ul Awakhir. Beda maknanya. Malam ke-27 adalah Lailah Sab'in wa Ishrin. Sedangkan di sini As-Sab'ul Awakhir, tujuh hari terakhir. Atau tujuh malam terakhir. Kita telah terangkan bahwa Syekh Ibn Uthaymin menjelaskan makna dari As-Sab'ul Awakhir adalah tujuh malam yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Jika bulannya itu berjumlah 29 hari, maka dimulai dari tanggal 23. Dimulai dari malam 23. Jika akhir bulannya itu sampai tanggal 30, maka dimulai dari tanggal atau malam 24. Jadi harus dibedakan antara malam ke-27 dengan 7 malam terakhir. Walaupun ada riwayat yang menjelaskan tentang eh, uh, 27, malam 27. Namun makna asabul awakhir dalam hadis yang telah kita, kita pelajari ini adalah 7 malam terakhir. Apakah ada pertentangan antara hadis Abdullah bin Umar yang Rasul memerintahkan agar mencari malam Lailatul Qadar pada tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadan dengan hadis Aisyah yang Rasul memerintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil dari sepuluh malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Apakah ada pertentangan antara dua sabda beliau ini? Siapa yang menjelaskan? Nah, tidak ada pertentangan. Berarti bisa digabungkan. Bagaimana penggabungannya? Ya, tidak ada pertentangan antara dua riwayat tersebut. Dan bisa digabungkan bahwa barang siapa yang tidak memungkinkan untuk mencari malam Lailatul Qadar sejak malam 21, maka jangan sampai terlewatkan pada tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Hal itu berdasarkan Eh, sabda Rasul sallallahu Alaihi Wasallam iltamisuha fil ashril awakhir carilah malam Lailatul Qadar tersebut pada 10 malam terakhir fa in dha'ufa ahadukum aw aj aw ajiza maka jika salah seorang di antara kalian lemah kondisinya at, atau na'am jika salah seorang di antara kalian lemah tidak bisa mencari malam Lailatul Qadar sejak awal Malam 21 fala yaghlibanna ala sab'il bawaqi. Maka jangan sampai terkalahkan atau ketinggalan untuk mencari tujuh malam terakhir dari bulan suci Ramadhan Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa berpindah dari satu malam ke malam lainnya di antara malam-malam ganjil pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Bisa. Sebagaimana keterangan dari al Hafib Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwa malam Lailatul Qadar tersebut bisa berpindah dari satu malam ganjil kepada malam ganjil lainnya di tahun yang berbeda. Siapa yang menyebutkan faedah dari pelajaran yang lalu? Baik, kita lanjutkan babul i'tikaf. Babul i'tikaf الحديث الثالث بعد المئتين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه باب الاعتكاف باب tentang permasalahan i'tikaf. Setelah kita selesai dari pembahasan tentang Lailatul Qadar, maka kita memasuki pembahasan tentang al-i'tikaf. Al-i'tikaf secara pengertian bahasa maknanya adalah luzum syai'i wa habsun nafsi alaihi. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Bassam bahwa al-i'tikaf secara pengertian bahasa maknanya ada luzum syai' wa habsun nafsi alaihi. Luzum syai' yaitu tetapnya seseorang dengan sesuatu dan menahan diri di atas sesuatu tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya'qufuna ala aslamil lahum. Dalam surat Al-A'raf ayat 138 ya'qufuna ala asnamil lahum. Ketika menceritakan tentang kaum musyrikin bahwa mereka ini senantiasa berdiam diri, beriktikaf di sisi berhala-berhala yang mereka miliki dan menahan diri mereka untuk melakukan ibadah dan sejenisnya di sekitar berhala-berhala yang mereka miliki tersebut. Adapun pengertian i'tikaf di dalam syariat ini maka maknanya adalah berdiam diri di masjid dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala min syakhsin makhsus dari orang-orang tertentu ala sifatin makhsusah dengan kaifiyah dengan sifat, dengan tata cara yang tertentu pula. Berdiam diri di masjid tentunya lita'atillah dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan berbagai ibadah, qiraatul Quran, qiyamul lail, zikrullah, dan berbagai amalan ibadah lainnya. Fil masjid di masjid. Para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan masjid di sini. Di dalam menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala wa antum aqifuna fil masajid dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. masjid masjid yang jelas yang pertama bahwa i'tikaf tidak bisa dilakukan kecuali di masjid. Namun terjadinya perbedaan pendapat ini apakah masjid yang dimaksud di sini adalah terbatas pada tiga masjid saja ataukah berlaku untuk seluruh masjid jami' yang dilakukan salat berjamaah badannya? Sebahagian ulama berpendapat bahwa I'tikaf tidaklah dilakukan kecuali pada tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Masjidil Aqsa. Pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga menurut beliau tidak ada i'tikaf kecuali hanya pada tiga masjid tersebut. Pendapat yang kedua bahwa al-i'tikaf dilakukan di semua masjid jami' masjid yang dilakukan padanya untuk sholat berjamaah. Dan lebih diutamakan lagi masjid yang didirikan padanya sholat Jum'ah. Karena dengan adanya sholat Jumat pada masjid tersebut tidak memerlukan lagi bagi seorang yang beriktikaf di masjid untuk keluar ke masjid yang lainnya. Berbeda dengan seseorang yang beriktikaf di masjid yang tidak didirikan padanya sholat Jumat maka ketika datang hari Jumat di masa iktikafnya, dia terpaksa harus keluar dari masjid tersebut dan mencari masjid yang didirikan padanya sholat Jumat. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh jumhur ulama termasuk uh, para ulama yang tergabung dalam Hay'ah Kibar Ulama, Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin dan masyayikh yang lainnya dari masyayikh Saudi Arabia. Dan pendapat yang kedua inilah yang kami condong padanya. Sehingga siapapun yang berusaha untuk melakukan i'tikaf maka bisa untuk melakukan i'tikaf tersebut di masjid-masjid yang ada di selain tiga masjid, Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi dan Al-Masjid Al-Aqsa. Ini makna fil masjid. Kemudian min syakhsin maksus dari orang tertentu. Orang tertentu yang dimaksud di sini adalah seorang yang muslim bukan kafir sehingga apabila ada orang kafir mau i'tikaf maka tidak dibenarkan i'tikafnya dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala Kemudian dipersyaratkan akil yang berakal sehingga kalau ada orang gila etikaf maka tidak diterima etikafnya. Demikian pula balir atau mumayyiz sampai pada tingkatan balir ataupun mumayyiz. Mumayyiz itu seorang seorang anak sudah banyak mengerti sesuatu namun belum sampai pada tingkatan balik ala sifatin maksusah dengan ketentuan-ketentuan atau kaifiah yang sifatnya khusus termasuk kapan masuknya, kapan masuk ke masjid dan kapan selesai dari i'tikaf termasuk berbagai aturan-aturan dalam i'tikaf tidak boleh berjual beli tidak boleh atau tidak dianjurkan untuk melakukan taklim, tidak dianjurkan untuk menziarahi <coughs> seorang yang sakit dan lain sebagainya yang nanti insya Allah rinciannya akan kita pelajari. Ala kulli hal bahwa demikianlah pengertian i'tikaf yang merupakan suatu ibadah, suatu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang berusaha melakukan ketaatan kepadanya dengan cara berdiam diri di masjid dengan aturan atau tata cara tertentu yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Hukum i'tikaf disyariatkan di dalam agama Islam disebut-sebut di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah wa antum aakifuna fil masajid dan uh, kalian beriktikaf di masjid masjid di masjid-masjid kalian dan beberapa ayat yang lainnya demikian pula diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Man i'takafa ma'i falya'takif fil al awakhir. Barang siapa yang sebelumnya telah beriktikaf bersamaku, yakni pada 10 pertengahan dari bulan suci Ramadan, falya'takif fil al awakhir. Maka hendaknya beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Ini secara lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung umatnya untuk melakukan i'tikaf. Secara amalan demikian pula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa melakukan i'tikaf dalam kehidupan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang akan kita pelajari yaitu al hadits thalith ba'dal mi'atain hadis yang ketiga uh, hadis yang ke-203 dari kitab Umdatul Ahkam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ketika menjelaskan hikmah dari i'tikaf atau sebelum ini kembali kepada permasalahan hukum i'tikaf bahwa i'tikaf termasuk perbuatan yang masyru' yang disyariatkan dan para ulama berijma bersepakat bahwa hukumnya mustahab dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Hukumnya mustahab dianjurkan dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Adapun di antara hikmahnya bahwa amalan i'tikaf membentuk kepribadian seseorang untuk bertaladzuz, untuk merasakan kelezatan di dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala dia tinggalkan kehidupan dunia ini, dia tinggalkan perdagangannya, pertaniannya, dan berbagai kesibukan-kesibukan dunia untuk kemudian tinggal di masjid bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan di antara faidahnya adalah seseorang manakala mengisi hari-hari terakhir atau sepuluh terakhir dari bulan suci Ramadan tersebut dengan i'tikaf dimungkinkan atau lebih dimudahkan baginya untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk bisa mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan pada malam Lailatul Qadar tersebut. Kita masuk kepada hadis. Kita baca dan kita artikan insyaallah keterangannya dalam pertemuan yang akan datang. Al hadis tsalits ba'da al mi'atain, hadis yang ke-203 an Aisyah radhiyallahu anha dari Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil al awakhir min Ramadan beliau senantiasa melakukan i'tikaf pada 10 hari atau 10 malam terakhir min Ramadan dari bulan suci Ramadan hatta tawaffa hatta tawaffahu Allah taala hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian sepeninggal beliau para istri beliau pun melakukan i'tikaf. Wa fi lafdhin dan di dalam riwayat yang lain disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa melakukan i'tikaf pada setiap bulan Ramadan. Fa idza shallal ghadata maka ketika beliau selesai melakukan salat ghadah yakni salatul fajr salat subuh jaa makanahu alladhi i'takafa fihi. Beliau kemudian mendatangi tempat yang disediakan secara khusus untuk beriktikaf padanya. Itulah makna dari hadis yang ke-203 dari kitab Umdatul Ahkam yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.